يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أخوانا في الدين عزني الله وإياكم lanjutkan kembali pelajaran kita pelajaran wa ilmiyah zaman زمن al awdiyah kaidah-kaidah yang wajib diimani dan diketahui di zaman terjadinya tersebarnya wabah. itu, oleh Syekh Dr. Ahmed بن مبارك بن كسلان المزروعي ini kita insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini akan menyelesaikan bacaan tulisan beliau ini. Kita masuk di kaidah yang ke-14. Al-Qa'idah Rabi'ah Asyarah. Beliau المحافظ على الأسرار يحفظه العزيز الغفار orang yang memelihara zikir-zikir maka Allah yang maha perkasa maha pengampun akan menjaganya. Maka penjagaan yang paling terbaik adalah zikir Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari dan sore hari. Zikir setelah sholat. Zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Zikir ketika singgah di satu tempat. Zikir ketika dia keluar rumahnya. Zikir ketika masuk mandi. Zikir ketika memasuki suatu uh, kampung atau negeri. Ya. maka Yeah. Maka hatikanlah salah satu dari zikir. Pagi dan sore. Pagi dan petang yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah نادي ذكر نادي فلم حديث يندرج أن الإمام داوود يمكن جدا إمام ابن ماجه إمام أحمد رجالا صحابة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا مرات لم يضره شيء من بكى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في kali maka هذا Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahas. Ini lafadznya dari lafadz Imam Ahmad. Ini baru satu zikir. Baru satu zikir aja. Iya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa membahayakannya. Baru zikir ini yang dibahas. Bagaimana lagi jika seorang hamba eh, menjaga seluruh zikir-zikir yang ada? maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya akan senantiasa bersama dengan dia. Iya. Kata orang hamba itu senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Al-Wabil al sayyid halaman 184 tentang keutamaan dari وطمأن في الفكر تبليه أن ذكر الله عز وجل أن ذكر الله wa وجل يسهل السعي وييسر العسير ويخفف المشاقة sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuatu yang sulit akan memudahkan sesuatu yang susah dan meringankan sesuatu yang berat. Sama zikrullah ala sa'bin illahan. Maka tidak ada yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sulit itu kecuali akan ringan. Wala asir illa yassara. Tidak ada kesulitan kecuali akan mudah. ولا مشقة إلا خاص إذا لا تستطيع انفراد ولا تمرين ولا شدة إلا إذهالة إذا لا تستطيع yang sulit ولا hilang wala kurba illa kharajat tidak ada sesuatu yang susah tidak ada kesulitan tidak ada kesusahan kecuali akan diberikan kemudahan dalam suara Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Zikrullah taala wal faraj ba'da syudd. Wal yusr ba'da al usr. Wal faraj ba'da al بعد wal ham. maka zikir kepada Allah Ta'ala mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan jalan keluar setelah kesulitan merupakan kemudahan setelah kesusahan merupakan jalan keluar setelah Rabbul ham indah gulana ya susah payah nah ini kata kata Ibn Qayyim al-Jauziyah هنا يا إخواني في الدين عزنا الله وإياكم kejagaan-kejagaan yang harus imani dan diketahui, ilmui waktu tersebarnya bala adalah القاعدة الخامسة عشرة فإذا ينقل مبلس صدق صدق الدعاء يصير البلاء كالهراء jujurnya, benarnya doa seseorang akan menjadikan bala tersebut bagaikan debu. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. الله سبحانه وتعالى بفرمان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان dan jika hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, maka jawablah wahai Muhammad sesungguhnya saya dekat. Saya akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon jika dia memohon kepada. Maka semakin besar ujian tersebut. Ketika doa seseorang itu jujur, ya, doa seseorang itu benar, maka balak tersebut baikkan debu saja. Ya. Maka wahai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini bagi macam musibah-musibah yang terjadi hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dialah Allah yang maha menjawab doa orang-orang yang terbesar ya akan menjawab doa yang terbesar ialah Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan bahaya maka tidak ada yang menghilangkan bahaya tersebut, mengangkat bahaya tersebut. Mungkin dia Allah tabarak wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap berbagai macam musibah yang terjadi pada para nabi. Melainkan setelah mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah ada yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingkar berbagai macam ujian bala yang terjadi yang ditimpakan pada para nabi kecuali mereka pasti setelah ber, mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. yang engkau memperhatikan di dalam surah Al-Anbiya. Ya, لما ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya para nabi. Fastajabna lahu. Maka kami pun mengabulkannya. Mengabulkan permohonannya. Setelah doanya Nabi Nuh. Setelah Nabi Ayub juga berdoa. Nabi Yunus. Nabi Zakaria. alaihi Alaihimussalam. Maka setelah memperhatikan tersebut maka tadabburi perhatikan dan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang sangat besar. Menolak bahaya. Selamatan dari Bunda gulana. Ya, dari berbagai macam kesulitan. Atau karena seorang anak. Ini semuanya didapatkan dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan mengetahui apa? Kedudukan doa. Ya. Ini yang namanya kedudukan doa. merupakan silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dan menganjurkan hal tersebut. Ini Nabi lah. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, لafana alai demikian juga alina di sebutkan di dalam sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berdoa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini لبرضاء اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رعاتي اللهم احفظني بين يدي اللهم احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعدمتك أن أقتال من تحتي يا الله سيمموهن قدامك سلامة الدنيا للآخرة يا الله saya memohon kepadamu pengampunan, kemaafan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah tutuplah auratku, aibku. Ya Allah jagalah keamananku. Ya Allah jagalah saya dari arah depanku, belakangku, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah atas. Dan saya memohon dengan kebesaranmu ya Allah, agar tidak ditenggelamkan ke dalam dari arah bawah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba. Mungkin juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung ya, ada berbagai macam penyakit penyakit. Bagaimana dalam hadis yang Abu Dawud nomor hadis 1554 di jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam ومن سيء الأسقام Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kusta, dari gila, dari lepra, dari berbagai macam penyakit-penyakit yang jelek. النبي صلى الله عليه وسلم هون mencontohkan. Iya. Kemudian selanjutnya ialah yang ke 16 القاعدة السادسة عشرة عند الابتلاءات احذر الإشاعات ketika terjadi musibah-musibah, ujian-ujian, berbagai macam bala, hati-hati dengan berbagai macam hoax, rumor, berita-berita yang tidak valid. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hujurat ayat 6 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم ناسدين Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka perhatikanlah dengan teliti. Maka cross checklah. Jangan sampai kalian menimpakan musibah pada suatu kaum kalian tidak, tidak mengetahui. Maka kalian akan maka akan menyebabkan penyesalan terhadap apa yang kalian perbuat. Nah, maka tidak semua khabar. Tidak semua kabar. Tidak terima. Ya. Berbagai macam berita-berita. Atau kabar-kabar itu diambil dari sumbernya yang terpercaya. Dari sumber yang valid. Dari negara. Atau mengambil berita dari ahlinya di bidang ini. Ya. Maka hendaknya seorang itu berhati-hati dari berbagai macam hoax, rumor, ya, yang tersebar dan menunculkannya tanpa dia cross check terlebih dahulu. Maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud jadi dalam sahabat Hafs bin Asim demikian juga hadis ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "La ya bil mar'i kadhiba ay yuhaddith bi kulli ma sami'a cukuplah orang itu dianggap berbohong berdusta dia menceritakan setiap apa yang dia dengar ya. Ini demikian pula hendaknya kita berhati-hati dari orang yang berbicara yang merupakan bukan di bidangnya atau mengambil satu berita dari orang-orang yang majhul, orang-orang yang tidak dikenal mereka ingin tampil ya di peristiwa peristiwa yang seperti ini. Nah, ini ikhwan Din azza Allah wa iyyakum. Ada yang selanjutnya. Al-Qa'idah السابعة عشرة ada yang ke-17 kebijakan yang dimana seseorang harus imani dan ilmui yaitu as-sadaqat fi'wal mihan wal ibtihal ibtilaat. Sedekah sedekah itu akan menghilangkan, akan menolak berbagai macam ujian dan bala. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan orang yang bersedekah dengan permisalan yang sangat agung. Dia menyebutkan di dalam sabdanya من حديث عند الوجه ما هو الترمذي رجالا صحابة الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبح وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره على فهو فوثق يده إلى عنقه وقدموه يضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير Fafada nafsahu minhum. Dan saya memerintahkan kalian dengan sedekah. Sedekah. Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah bagaikan seseorang yang ditawan oleh musuh. Maka mereka pun membelunggu tangannya sampai ke lehernya. Mereka memajukan memajukannya untuk menebas lehernya. Ya. Maka dia pun mengatakan, saya menembusnya dari kalian dengan yang sedikit dan yang banyak. Maka dia pun menebus dirinya dari mereka. Oleh karena itu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pengaruh sedekah dalam mengangkat menolak berbagai macam musibah dan bala. Ya. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Wadilah Qayyid halaman 69 beliau هذا أيضا ان الكلام الذي برهانه وجوده ودليله ووقوعه فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كان من فاجر ومن ظالم ومن كافر نجد مربطا صدان النبي صلى الله عليه وسلم مربطا فتندق برد أن مربطا دليل terjadinya. Sesungguhnya sedekah itu memiliki pengaruh yang ajaib, yang dahsyat di dalam menolak berbagai macam bala. Walaupun sedekah itu bersumber dari apa? Dari orang yang fajir, orang yang berdosa, atau bersumber dari orang yang zalim, bahkan bersumber dari orang kafir. Allah Taala yadfa'u liha anhu عنه min al bala Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menolak berbagai macam jenis bala, cobaan, ujian dengan sedekah tersebut. هذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه ini merupakan perkara yang diketahui perkara yang diketahui oleh orang-orang orang-orang sesuai mereka dan orang awam Dan penduduk bumi, orang-orang di dunia ini seluruhnya mengakui hal tersebut karena kan mereka telah mengujinya. Ya, telah mencobanya. Masya Allah, tabarakallah. Maka merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki harta, merupakan kabar gembira bagi para pedagang, bisnis yang mereka mengerahkan harta-harta mereka. Dan mereka melakukan apa? Berbagai macam infak, sedekah, sedekah. Ya. Dan balikannya, betapa merugikannya, celaka para pedagang yang mereka memanfaatkan di masa-masa wabah ini di mana mereka eh, monopoli, di mana mereka mengeksploitasi, ya, meninggikan harga di masa terjadinya wabah pandemi ini. Dan kita ketahui ya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di masa-masa corona ini, awal-awal terjadinya antiseptik, ya, masker, ada orang-orang timbun dan mereka menaikkan harganya luar dari kebiasaan. Ya. Nah, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengabarkan tentang para pedagang. Nah, tetapi sebenarnya hadis yang dibawakan oleh Syekh ini nah, beliau adalah hadis yang lemah. لما طلعوا الشيخ الغاني رحمه الله تعالى رحمة الواسعة لمن لفت أديتني صلى الله صلى الله عليه وسلم سبدا لحيني برجالا صحابة رفاعة بدرافع تبليو إن التجارة يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى الله وبر وصدقه Sungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan jar dosa kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat baik dan jujur ya dan selanjutnya apa rugi celaka kadang yang menimbun monopoli berbagai macam barang-barang. Tujuannya untuk menaikkan harga di masa-masa pandemi ini, masa-masa terjadinya wabah. Di waktu orang-orang itu berlomba-lomba di dalam kebaikan, di masa-masa mereka bertahun untuk menolak bala ini. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1605 di jalan sahabat Ma'mar ibn Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yahtakiru illa khafi." tidaklah orang yang menimbun barang kecuali dia orang yang berdosa disebabkan hal Ini oleh jemaah adalah masa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, ini tentang orang-orang yang orang pedagang yang dibangkitkan pada hari kiamat bagi sebagai orang pendosa. Maka ini Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya dilemahkan oleh Syekh al albani Kemudian selanjutnya faidah yang ke 18. Beliau al-jaza'u min jinsil amal. Yang ke-18 di sini adalah balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Ini semangat dengan النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عند روايتنا على الإمام من حديث يوم روايتنا عليه ومسلم من حديث الحديث 2699 رجال صحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق من نفس عن مؤمن قربة انقرضت الدنيا نفس الله عنه karabatan من karabi يوم القيامة Orang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Man yassara ala mu'sir yassara Allah alaihi fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berada dalam kesulitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan secara muslimah, satarahu Allah di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya, di dunia dan di akhirat. Allah سيعوذ العبد ما كان العبد عون أخيه من Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka setiap orang yang berusaha untuk mengobati berbagai macam penyakit dari orang yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengobati dia dari berbagai macam penyakit. Maka setiap orang yang meringankan suatu sakit. Meringankan sakit yang terdapat pada seseorang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan sakitnya. Ya. Demikianlah. Sehingga seorang hamba itu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertolongan ini yang paling besar manakah yang paling mulia, yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, hendaknya seorang hamba betul semangat menjadikan puncak dari tujuannya. Lebih lagi di zaman tersebarnya berbagai macam penyakit dan wabah seperti ini. Ya. Dikarenakan yang namanya orang-orang itu butuh terhadap saudara-saudara mereka. Nah, ذكرنا أن النبي صلى الله wasallam bersabda menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan baik itu akan melindungi seseorang dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kebinasaan, dan sesuatu hal yang jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan tetapi dalam riwayat Imam At-Tabrani tidak ada lafaz al-afad dan al-halakat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sama'i'u al-ma'ruf تقي مصارع السوء والآفات والهلاكات berbagai macam perbuatan-perbuatan yang baik akan melindungi berbagai macam hal-hal yang jelek. Dan akan melindungi dari berbagai macam penyakit dan hal-hal yang membinasakan. Ya, dalam riwayat Tabrani tidak ada lafaz berbagai macam al-afat dan halakat, berbagai macam penyakit dan hal yang membinasakan. Maka ini merupakan kaidah. Kabar gembira bagi para medis yang mereka berada di dalam pada garda terdepan di dalam menghadapi wabah ini. Iya maka mereka akan mendapatkan hasil ini di balasannya. Ya, jadi orang medis yang, ber yang berada di garda terdepan, mereka mengobati orang-orang yang sakit, menolong mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa akan memberikan dia kesehatan. Kalau dia sakit akan diberikan berbagai macam apa? Sembuhan pada dia. karena kan dia menolong saudaranya yang lain maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong Masya Allah mereka kabar gembira kepada medis. ya para dokter perawat dan orang-orang yang diambil turut berpartisipasi, berpartisipasi dalam hal tersebut menolong saudaranya yang lain Kemudian yang terakhir, ikhwan sifatina azan Allah wa yakum, القاعدة التاسعة عشرة Hida yang ke-19 merupakan pijakan-pijakan yang harus diimani dan ilmui di masa tersebarnya fitnah di sini adalah sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan istri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anha عنها أرضاه طب اليوم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أنا شاف ينبغي عمل عملا بهذا من أسمع هذا من dari kami bahwa Arab maka malam tersebut tertolak ketika terjadi suatu ujian dan bala. Seorang hamba itu terdesak. Hendaknya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah. Ya. Maka Orang siapa yang tidak memiliki kaidah ilmiah, kebijakan ilmiah yang disyariatkan, maka syaitan akan menggiring mereka kepada ibadah-ibadah yang merupakan bid'ah atau kesyirikan. Seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia berdoa kepada Hussein atau berdoa kepada wali-wali, datang kepada kuburan. Ya. Atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam doa-doa yang bid'ah yang dia adakan iya. Seperti dia membuat doa yang, yang dia sangka bahwasanya doa khusus untuk nolak bala. Ada wabah corona ini. Atau dia melakukan berbagai macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode yang diada-adakan. Jadi baru. Ya. Seperti yang dilakukan yang diada ada yang tersebar di dalam WhatsApp di mana dia menetapkan waktu tertentu, jam tertentu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jami'ul alam pada seluruh alam di seluruh dunia atau dia melakukan suatu bid'ah dengan salat ya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ingin melakukan salat tertentu dilakukan di waktu tertentu salat khusus untuk wabah ini iya. ini merupakan perkara-perkara yang diadakan perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh ini yang bisa saya sampaikan di hukuman kali ini Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi seluruh kaum mukminin di seluruh dunia. Memudahan Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta amalan-amalan saleh. lebih khusus lagi di waktu di zaman-zaman sekarang ini yang merupakan zaman ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan rezeki serta kesabaran dalam menghadapi ujiannya ini. Ini bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.